Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas ya. Ya pon. Cek nek gak suwe-suwe. Aman. Dilut tok. Salam adalah doa. Monggo dijawab semangat nggih. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin rekasa perjuangan ibadah seseorang, maka semakin besar pula pahalanya. Jadi, di antara sing gak kepanasan sampai sing kepanasan ganjarannya luwih gede pundi Lo cok kok tambah manas <laughs> ya Saya ulangi sekali lagi ini jangkep tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik sing kepanasan jangan khawatir, wajahnya sampean teka kene ketok ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.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 segenap Dewan Guru, poro alim ulama, poro tokoh masyarakat, wabil khusus Kepala Sekolah SMA Negeri 1 me menganti Gersik. Yang saya hormati, tak lupa pula adik-adik saya, adik gini berarti gini adik-adik saya yang sangat saya cintai dan mencintai saya tak lupa pula sedaya para bunyai para kiai para muslimin muslimat mukminin mukminat ansorin wal fatayat pak mimin pak mamat bakul terasi bakul tomat sing dereng rabi sing dorong sunat ada yang belum sunat? Oh ada. Para santriwan santriwati, jombloan jomblowati, rondo dudo mugi-mugi nang rapi, sing tua-tua mugi-mugi nang cepet. Eh, so mati loh pertama-tama marilah kita panjatkan jenengan ampun tersinggung pak pancade lari-lari niku Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena bekat rahmatnya kita bisa berkumpul di majelis taklim yang insya Allah mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat amin amin amin ya robbal alamin sehat semuanya ge? sehat alhamdulillah adik-adik sing manas-manas tambah sehat sampean tahu kemarin pas waktu virus virus covid jam 10 disuruh berjemur ya yes, anggaplah berjemur <laughs> Alhamdulillah sehat setoyo Salawat salam kepada baginda Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Salatullah Salamullah Salatullah Ala Yasin Habibillah Monggo sarang-sarang sholat, Salat 我迷。 على طه لله sebelum kula mulai ngaji, sebelum saya mulai ngaji, adik-adik pengen pakai bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Yeah. Muhammad is the best figure in the world. He is the one only example personality. Do you understand? Yes. Tes tes, pinter bahasa Inggris kabeh kaya Yeah bahasa Inggrisnya wete gedang apa wete gedang oh getebok bener bener Naik kelapa muda kelapa muda degan Naik tiba tiba ya sembarang sakarpe Hah? Allahumma sholli ala Muhammad. Adik-adikku yang tercinta, tapi nggak umurnya gak gak jauh beda sebenarnya saya masih seumuran jenengan cuman wajahnya nggak rot-rot mm. ayo tebak umur berapa yang benar dapat hadiah Sik sik sik. Ah, bener 23. Hah? 23? 23 bener, Mbak. Samen sinten namanya? Sinten? Mbak Naya. Ye, Mbak Naya, selamat Anda mendapatkan hadiah berupa ucapan selamat. Alhamdulillah uh, umur saya umur kalian rata-rata berapa dek oh lagi oleh KTP ya okay. adik-adikku yang tercinta ini sebenarnya sebenarnya bukan makom saya karena apa kulo sama jenengan adik-adik niki masih seumuran banyak sekali orang-orang yang ilmunya lebih mumpuni. Banyak sekali guru-guru kita yang sebenar, sebenarnya pengetahuannya lebih luas daripada saya. Tapi ternyata di dalam acara Isra Mirat ini saya diamanahkan untuk mengisi eh, kajian nopo nggih? Mengisi bahasanya MC tadi wau nopo? Mau idoh hasanah lho, nopo male mau idoh hasanah. Rasanya e, saya niki tasik dereng pantas. Maka hari ini siang ini saya niatkan ngaji bareng-bareng. Ngaten nggih? Saya niatkan ngaji kepada guru-guru. Ngaji kepada guru-guru. E, saya niatkan ngaji, saya niatkan sorogan. Kalau bahasa pesantren itu sorogan. Tahu sorogan? Sorogan itu ngaji ke kiai, kalau salah nanti dibenerne gitu. Nah, sekarang saya niatkan sorogan, saya niat cari ilmu kepada guru-guru sedoyo, tokoh masyarakat meriki, saya niatkan ngaji, cari ilmu. Ngaten gede nggih? Nggih. Jadi kalau sorogan itu salah, itu ndak apa-apa, ndak masalah. Makanya jika nanti kalau ada ucapan saya atau yang saya sampaikan ternyata kok ada salahnya, kok guru-guru kok menengai, berarti sing dosa guru-guru. Oh Pak Afif. Pak Afif jomblo ta? Boten. <laughs> Maksudnya kok dikerecai ingatan pun kembali ke laptop. Allahumma sholli ala Muhammad adik-adikku yang saya cintai karena saya juga predikatnya masih santri maksud dari kata santri adalah sampai sekarang saya juga masih mengaji saya juga masih menimba ilmu sami kalian jenengan sedoyo sami sama seperti adik-adik semua lah santri kenapa ceritanya gimana kok bisa moro-moro pegang mic ini ceritanya kulo hanya berpegang teguh pada satu hal nopo dek manut Napa? Manut. Makanya adik-adik, nek kepingin ilmu nih manfaat, manut kali guru nih. Satu kuncinya apa dek? Saya ada cerita menarik. Ada seorang santri, santri ini dia pengen menghafalkan Al-Quran di pondok tafidul Quran. Menghafalkan Al-Quran. Akhirnya dia cari pondok pesantren tafidul Quran. Ketika ketemu, seret ketemu pondoknya. Ternyata syarat untuk masuk pondok itu adalah hafal juz ammah Juz amma itu juz berapa? Juz 30. Syarat untuk masuk adalah hafal juz 30. Ternyata santri niki wau hafalannya masih sampai al-hakumut. Pokoknya al-hakumut. Dia akhirnya apa? Nekat berangkat ke pondok pesantren. Setelah nyampe pondok pesantren dia sowan kepada kiai, "Yai, saya ingin mondok di sini." Kata yainya, "Alhamdulillah." Ya, aku seneng nek awakmu gelem mondok nanging ngene syarate nek kepengin mondok nang kene syarate kudu apal juz amma awakmu wis apal apa urung <laughs> dereng yai saya belum hafal yai ya wes mulia dhisik samen pulang dulu nanti hafalkan surat eh, hafalkan juz 30 hafalkan juz amma kalau sudah hafal samen balik orene maneh boleh mondok di sini ternyata santri ini nggak mau Ah, mboten Yai, kula kepengin mondok temeriki. Saya sudah niat dari rumah pengen menghafalkan Al-Qur'an di sini. Gak bisa, Le. Di sini itu syaratnya harus hafal juz 30. Jangan ya, nek dereng hafal sampean pulang dulu. Mboten Yai, saya itu jauh-jauh. Saya kalau pulang lagi ndak punya ongkos. Akhirnya Yai ini nopo welas. Welas itu apa, Dek? Kasian, mesake mesake sakne akhirnya ini sakne tenggene santri niku wow akhirnya yainya bilang gini ya wes kamu boleh mondok di sini menghafalkan Alquran di sini tapi dengan satu syarat nopo yai manut apa dek manut tok oh nggih yai siap santri nih Elah manut yai, paling ya dikongkon nyapu, dikongkon ngepel, dikongkon umba-umba. Ternyata manut sing dimaksud kiai, manut yang dimaksud oleh kiai boten sembarang manut. Suatu ketika di pondok pesantren Tafidul Quran, waktu sholat maghrib masuk, sholat maghrib masuk semua jamaah sudah berkumpul di masjid. Namanya pondok Tafidul Quran, berarti isinya adalah para penghafal Al-Quran. Ada yang sampai juz 20, ada yang hafal 30 juz, ada yang sudah 15 juz. Jadi semuanya para penghafal Al-Qur'an sudah berkumpul di masjid, siap untuk melakukan sholat jamaah bersama kiai. Menunggu kiainya datang. Begitu kiainya datang e, mau ngimami, kiai tiba-tiba bilang gini, "Endi santriku mau sing anyar?" Mana santriku yang baru? Ditolei, dicari. Ini yai, santri ini moro. Wonten apa yai? Ayo, imamono, <laughs> imam yai iya imam mono oh, mboten sakit yai lah apalan kula sik total aku muter. kata kiainya awakmu mau tak kongkon apa manut wis manut to imam mono mboten yai mboten wonten awakmu nek gak gelem manut mulio. syaratmu nang kene manut nek awakmu gak gelem manut mulio. akhirnya apa dia nekat Dene nekat budal ngimami, diimamilah itu tadi jamaah para hafid hafidoh. Oh diimami dene apal al-hakumut. Dia sholat mulai Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin ar membalik Malik yaumiddin Sampai waladolin Amin Habis itu moco surat pendek Ceritanya dene moco surat Al-Kafirun Bismillahirrahmanirrahim Ceritanya bulat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala antum wala ana bingung jadi sok budal gak iso mulai wala ana abidum ma abatum wala antum abidu nama abud wala ana abidum ma abatum itu berlangsung lama sampai jamaah itu dong gerundel kabeh iki sopo jadi imam saya bingung wala ana abidum ma abatum wala antum abidu nama abud sebagian jamaah buyar sebagian jamaah buyar sing sebelah kene buyar ambek moring-moring dene bengok lakum dinukum blok ini langsung nyaut lakum dinukum waladhalin jamaah bingung amin tapi setelah peristiwa itu setelah peristiwa itu dekne akhirnya punya kerentak isin setelah peristiwa itu dia menghafalkan Al-Quran getu tahu getu kan getu itu es eh, temen lah temen serius dia ini tahu ngapal Quran setelah itu dia pulang dia menguasai ilmu namanya ilmu kiroah sabah. ilmu kiroah sabah niku terkenal angel dia menguasai dia pulang akhirnya dia mendirikan pondok pesantren sekarang santrinya ribuan masya Allah barokai ma manut makanya adik-adik nek dikengken kali gurune mbok sing manut eh kos kaki eh sing bener biasanya wonten ta sing biasanya gak nggak kos kaki Anten, nggih kula alumni soalnya biar mas SMA mokong dikan kita kos kaki eh nggak boleh gini ya wes nggak boleh nggak apa-apa manut tenggane gurune dek pengen ini ilmunya manfaat manut tenggane guru gurune ngaten nggih nah sudah seger sudah seger sudah oh buatan-buatan <laughs> seger nggak maksudnya masih ngantuk Buatan nggih eh, ini rencana sampai jam berapa Jam piro, Dek? Sekarang jam 8.50 rencana sampai jam 1. Oh, iya iya iya. samen sing ateng di sini ya. Aku tak pulang. Adik-adikku yang saya cintai, peringatan Isra Mi'raj itu sama saja saya dan jenengan kita semua memperingati ulang tahunnya so so ya Allah pas saya datang ke sini tadi kagum Masya Allah arek kene ki so ayu wayu Masya Allah ya tapi kok on temen eh Isra Mi'raj sama saja memperingati ulang tahunnya so so salat Isra Mi'raj itu sama saja memperingati ulang tahunnya sholat. Jadi perintah sholat itu turun pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Oke, sholat itu awalnya bukan lima waktu, tapi berapa dek? 50 waktu. Bayangkan, Samen sholat sehari semalam 50 waktu. Wong 5 waktu ay kadang ninggal, nggak nama mbak eh sopo kesiangan luhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya hmm, pengalaman kadang ya Allah salat di gandeng usolli fardhu subhi wad duhri wal asri wal maghribi wal isya'i Allahu akbar malaikat bengong dicatat iki sembahyang ngopo padahal barometer keimanan seseorang itu bisa dilihat dari sholatnya nek sholatnya bagus nek sholatnya bagus berarti hidupnya bagus di sini kalau jamaah rame ya rame adik-adik dilihat masjid di rumah jamaah sholat subuh rame nggih rame nggih sampai metu-metu nggih nggih gak ono sing mlebu blas Padahal barometer keimanan seseorang bisa dilihat dari sholatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nek cari menantu, kalau ndolek mantu, cari yang sholatnya bagus. Sokor-sokor sing jamaah nanggone masjid, jamaah sholat subuh. Wah, yo angel. Ndak, saya yakin pasti ada di kampung halaman jenengan pasti ada sing sergap jamaah sholat subuh tapi umurnya petong pololoro ayo sampe titeni masjid-masjid sholat sopo pasti sing adan tuwek Allahu Akbar Allahu Akbar ayo iya apa ya sing adan tuwek terus gak ono jamaah sing teko dene solawatan pujian Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa salim gak ono jamaah sing teko oh sing adzan niki wau batin mungkin Orang-orang ini tidak berangkat jamaah karena tidak tahu fadilahnya sholat jamaah. Ya wis, lak ngono pujiannya tak ganti bahasa Jawa. Cek wong-wong paham. Muslimin muslimat temonggo jamaah sholat ganjaranipun pitulikur derajat. Muslimin muslimat monggo jamaah sholat ganjaranipun pitulikur derajat. Muslimin muslimat tapi lah gak ada kerentek budal gak budal oh alhamdulillah ternyata ono sing budal uang siji tuwek pisan Dadi sing adzan umur petong polo loro, sing jamaah teko niki wah umur wolong polo loro. Dadi padha tuweke. Pekon sembayang ngadep ngetan bisa. Maksud saya, adik-adik yang tenaganya masih bagus sing masih seger sing tenaganya si api kula mboten ngomong jenengan tenaganya mboten api cuman adik-adik yang semangatnya lebih besar saya pengennya itu sing menghiasi masjid yang ngeramaikan masjid niku arek nom-nom. oh gak kok tuwe, tuwe. ayo sing jaler-jaler sing lanang-lanang jamaah teng masjid napa mboten hehehe <laughs> mboten oh nggih jamaah nggih alhamdulillah gak percaya blas Jadi saya pengennya itu adik-adik yang meramaikan masjid. Kenapa sih awak dewe kadang gak punya kerentek untuk jamaah berangkat ke masjid mergo gak rumongso butuh gak rumongso butuh sampai Gusti Allah ngeten contoh pengumuman pengumuman bagi warga seluruh warga yang mendapat yang berangkat sholat subuh ke masjid yang mau berjamaah sholat subuh di masjid akan mendapatkan masing-masing uang senilai 27 juta rupiah udan beldek banjir budal apa pembatan. Jangan mata duitan kabeh karena gak rumangsa soboto nek rumang soboto dalam kondisi apapun berangkat mereka butuh eh, jenengan nek semerap, adik-adik kalau tahu ada siiran yang kayak gini salat limang waktu wajib diamalno dening gak ngerti gak ngerti nggih pancene arek saniki niku lagu sing ngerti yo ya, mangku-mangku ngono iku tes tes wong kok ngene kok di Jadi kalau dulu ada ada orang itu namanya Cak Kartolo, asli Surabaya. Tahu dek? Ndak tahu. Biasanya sing tahu tawi biasanya bapak-bapak, ibu-ibu. Sholat cakae agama sing turung salat padha lakono no maksiat penyakit agama sing padha maksiat padha lere no asli budaya Surabaya cakartolo. sing salat muga-muga umure dawa Gak sing amin. Amin. Kasep. Balen, sing salat muga-muga umure dawa. Sing gak salat nang. Mau mati. nang salat terus dikabung jula juli mula sholat ayo dilakoni luhur lan asar si, iki gunane banjari apa ayo wonten jenenge jula juli adik-adik nek uh, pengen tahu budaya-budaya jenengan ketik jula juli Jula Juli itu gimana? Mula sholat ayo dilakoni Duhur lan asar cok nganti lali Maghrib isya ojo ketinggalan Subuhane wani ojo kerinan Dek, gak usah ragu aku mangke sing nyocokno monggo sing semangat mula salat ayo dilakoni dhuhur lan asar aja nganti lali magrib isa aja ketinggalan sopoane aja kerinan lagu masyali ala muhammad adik-adik lanjut napa mboten kulo sakne sing kepanasan iki lho. Dek pindah mriki ta? Nggih, pindah, sampean pindah dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal ala Muhammad jadi adik-adik setelah ini jenengan cerminan hidup niku bisa dilihat dari sholatnya nek sholatnya bagus berarti kehidupannya juga ba bagus nek pengen berubah salah satu yang harus diperhatikan pertama kali adalah sholatnya biasanya nek orang sholatnya bagus disiplin niku hidupnya juga disiplin maka adik-adik yang pertama yang harus diperhatikan adalah sholatnya niki juga warning kagem guru-guru sebab menopo adik-adik sholatnya bagus biasanya dibentuk dari guru-gurunya terlebih dahulu sebab mau tidak mau diakui atau tidak murid itu selalu mencontoh gurunya yang pertama kali dilihat adalah gurunya. Kalau di rumah orang tua, kalau di sekolah yang pertama kali dicontoh adalah gurunya. Itulah kenapa guru-guru kalau bilang ayo sholatnya yang rajin ibu guru bapak guru sholatnya nggak kudu rajin sebab yang ditiru adalah gurunya hidup itu saling mempengaruhi saling mempengaruhi coba saya mengilustrasikan gini kemana-mana coba minta tolong semuanya tangannya diangkat kabeh dek kabeh cintaku Yuk. Ayo kabeh. Sekarang gerakkan pelan-pelan. Pelan dirasakan. Lebih cepat cepat cepat cepat cepet cepet cepet. Saiki nang janggote dhewe-dhewe. Yuk, janggote dhewe-dhewe. Janggote dhewe-dhewe. Saya ngomong apa? Janggot lo punya kali batuk kabeh karena contohnya batuk terbukti kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang diucapkan daripada apa yang diomongkan adik-adik ibu guru bilang ayo ayo nak sholat jamaah semuanya ibu guru enang kantin jajan eh lah lah lah ah, dilarang guru uh, tenggene guru-guru gak boleh saya cuma mengingatkan, ini juga warning kagem mbak-mbak, pasti punya adik toh. Pengen adiknya bagus, mbak-mbak e ini kudu bagus. Mbak-mbak e ngomong, "Dek, kono sholat jamaah." Neng gone kono macet, Mbak e nyetel remote, remote dicekel dulu ikatan cinta. Kira-kira adik ibu dal apa mbatan? Mbatan. Sebab yang ditiru adalah contohnya yang atas. Kenapa sekarang terjadi degradasi moral atau kemerongsotan akhlak karena salah satu faktornya tidak lain dan tidak bukan adalah kurangnya keteladanan. Adik-adik pengen adik api, mbak-mbak enggak kudu api. Dimulai dari figur-figurnya. Oh, ibu-ibu pengen anaknya bagus, ibunya juga harus bagus. Napa malah niki calon ibu, calon ibu. Mbak-mbak eh, pasti jadi ibu semua enggak Pengen anaknya bagus dimulai dari ibunya pendidikan karakter e, pembentukan karakter pembentukan karakter yang pertama sholat itu adalah faktor yang penting makanya adik-adik yang pertama dilihat sholatnya adik-adik setelah ini janji sholatnya jangkep nggih Eh, janji sholatnya jangkep karena barometer keimanan seseorang bisa dilihat dilihat dari sholat sholatnya pengen anak-anaknya generasinya bagus sholatnya bagus dari mbak-mbaknya dulu sholatnya juga harus bagus mbak-mbaknya kepengen adik-adik pinter dimulai dari mbak-mbaknya dulu belajar sing rajin apa kabar PR dikerjakan apa mboten mboten ngomong mboten cek pede nih apapun tugas dari guru monggo adik-adik dikerjakan niki biar memberi contoh biar membeli teladan kali adik-adik gitu nggih dapat poinnya dapat nah pengen generasinya bagus dimulai dari kakak-kakaknya dimulai dari yang besar apa nggih jar, nek jare wong Jawa niku babone napa yang besar sesepoe napa nggih astagfirullah mbok-mbokane biasane sampean kalau e, kalau tahu di dalam sekolahan pasti pasti ada geng geng apa di dalam satu geng pasti ono sing jenenge mbok-mbokan mami mami Rachel kok tahu jadi gini di dalam satu geng pasti ada mbok-mbokan. Saman kalau tahu mbok-mbokan ini selalu didengarkan sama anggota-anggotanya. Sama dek kayak jenengan, Mbak E. Saman kalau merasa sebagai kakak pasti ada inurut. Basalah bah bener mesti ada di kongkoni gelemai. gak nama mboten? Makanya mbok-mbokan maksudnya itu kakak-kakaknya itu harus memberi contoh yang baik kita bisa melihat contoh yang pertama kali dicontoh sebagai figur adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad itu gak neko-neko. Nabi Muhammad itu akhlaknya cuma satu apa? Baik. Jadi orang baik pun. Nabi Muhammad itu orang baik. Ciri-ciri orang baik adalah tidak ngamuan ayo sing biasane ani laki-laki apa perempuan laki-laki eh -laki. uh sing biasane kakek ngomong iki wong lanang apa wong wedok wong lanang makanya biasanya nih ono uang kakek ngomong biasanya diarani lambe lanang tenang kita perempuan tidak akan kalah iso dititeni, iso dititeni, bisa dititeni. Dititeni ki apa ya? Ya, bisa ditengeri. <laughs> bisa di wis pokoke iso dititeni. Kalau di pasar, nek di pasar laki-laki dan perempuan itu sangat jauh berbeda. Wong lanang nang pasar, iki piro? Telung polewu. Oh ya wis. Ayo wong wedok. Piro iki duku? sak kilo limolas sewu ilah duku sak opel opel lo limolas sewu sing dodolan mangkel lah iya mbak sama niku ayu-ayu kok opele sak duku Sampeyan guyu apa? Jadi perempuan dan laki-laki itu jauh berbeda. Nek laki-laki itu cenderung pendiam. Nek perempuan ingo melai. Ayo, ono apa misale wonten gedang, bungkusnya gedang nang ngene. Lah iya sapa dhewe bungkusnya gedang iki? Wong lanang apa wedok? Wong lanang. Allahumma sholli ala Muhammad Bapak Ibu pengen anaknya bagus ah, kakak-kakak adik-adik pengen generasinya adiknya bagus jenengane kudu bagus karena dibentuk dari babonnya dibentuk dari babonnya Kak we enak babon ya mbok-mbokan nah dibentuk dari contohnya yang tinggi napa nggih wis pokoknya contohnya Dilihat dari contohnya, pengen generasi bagus, dilihat dari contohnya. Tidak bisa kok ujuk-ujuk kita jadi kepengen adiknya bagus. Wes adekku sing api, aku gak api, gak apa-apa, gak bisa. adek itu mesti niru kakak mesti niru contoh yang dilihat. Hidup itu saling mempengaruhi kakak-kakak, adik-adik merasa kok ternyata tidak bisa memberikan efek yang bagus, cari lingkungan yang bagus, titipkan ke lingkungan yang bagus karena lingkungan itu sangat mempengaruhi. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan, anil mar'ila tas'al wasal angkorinihi fa innal qarina bil yak tadi Jok takon songko wonge deloan gumbulane sebab wong bakal katut marang sing digum buli gombol wong dodol minyak wangi katut melu mambu wangi gombol wong dodol terasi katut melu mambu terasi gombol wong senengane angop angop kape ayo sebelah kene uh terus pinggir uh kelihatan dari sini wah jadi hidup itu saling mempengaruhi kalau pengen jadi orang bagus cari lingkungan yang bagus Hidup itu saling mempengaruhi. Namun lingkungan, lingkungan itu bisa memberikan efek baik, bisa memberikan efek buruk. Kadang awak dewe, kadang kita itu tidak punya sifat syukur karena ngelihat pinggire. Contoh, ono omah api, dadak pinggire luweh api, boleh ketok. Lo gak nyaut, masa Allah. Paham ya? ana omah api dadak pinggire luwe api pole ketok elek ana arek ayu dadak pinggire luwe ayu pole ketok elek makanya nek dolek jajaran sing elek-elek ae pengen jadi orang baik akhlaknya bagus cari lingkungan yang bagus ciri-ciri orang baik niku gak ngamu ah Kanjeng Nabi niku gak ngamuan. Lo nggih tak iya, Kanjeng Nabi itu ndak ndak pernah marah. Ada cerita Nabi itu pernah lewat jalan setapak mau berangkat ke tenggani masjid, mau berangkat. Nabi berangkat, terus mantur ngoten Nabi diidoni. Diidoni itu bahasa Indonesianya di diludahi. Akhirnya Nabi diidoni, diludahi sama orang kafir dari atas. Juh. Nabi bilang apa? suon gak kapok besok nabi lewat situ lagi diidoni Male, Ju. suon ya persis kayak anak-anak sini nggih nge diidoni juh ah, asuwun Nabi itu gak pernah marah sama sekali gak pernah marah suatu ketika ketika Nabi lewat situ lagi ternyata sing itu niki nggak ada sing biasanya ngeludahi ini nggak ada Nabi ngolei Nabi mencari endi ki sing itu nih aku mana yang biasanya meludahi saya itu Nabi uh, dia sakit sakit ya wes tak sambangane loh disambangi dibawakanlah buah-buahan kalian Nabi diparani tenggene omai tok tok tok assalamualaikum Waalaikumsalam. Sinten? Kulo, Kulo sinten? Kulo Muhammad. Muhammad sinten? Langganan idumu. Orang kafirnya kaget. Wahai Muhammad, seluruh teman-temanku tidak ada yang menjengukku tapi engkau yang setiap hari saya ludahi malah menjengukku saksikan wahai Muhammad asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah masuk Islam gara-gara dadi wong api jadi dakwahnya Nabi itu gak neko-neko yang penting menunjukkan akhlakul karimah orang kafir bisa masuk Islam makanya adik-adik gak boleh ngamuk ngapiki uang kang warna-warni kang warna-warni Ono uang api ya ya. Ya api i Ono uang elek yo ya i dieleki ne nek uang wong di api ne Ono uang elek nggih api itu salah gelem ngakoni ne uang api punya salah mau mengaku kui kadang kan Ono orang itu salah tapi gak ngaku salah Dadi dekne iki pinter ndelok kesalahane wong liya tapi gak iso ndelok kesalahane dhewe. Semut di seberang lautan tampak gajah di pelupuk mata tidak tampak nek jarene wong Jawa sak kecut-kecute kelek nek keleke dhewe ya sedep ae. Oh, mari panas-panasan keringetan, mari ngono kopios-kopios keringet gak karu-karuan, tangan delek-kelek diambu. Hmm. Iya iki kelek paling sedep sak SMAN 1. Yo ya, yo ya, sama nambu dhewe ambune nawang liya yang ngeblak jadi awak dhewe kadang gak iso ndelok kesalahane dhewe tapi pinter ndelok kesalahane wong liya gak napa mboten Dadi wong api itu kalau salah mau mengakui, dua salah gelem ngakoni. Koncoe salah yo ya dituturi yo dituturi. Tonggo gak iso yo diwurui, maling ketangkep di kok iso ya? nek maling ketangkep dikek nopo polisi salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah على ياسين الله dengan berakhirnya sholawat tadi berakhir pula perjumpaan kita pada siang hari ini gak kerasa nggih nge kula sing kerasa sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama bersama nyuuu kok isok palapai loh ya? Jadi pengajian Isra Mi'raj semoga memberikan banyak manfaat, banyak kebaikan buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Ini nanti ada yang doa, Mbak. MC-nya yang mana? Oh, langsung kula. Sebelum saya tutup doa, ngapunten, sebelumnya saya mohon maaf, saya mau minta bantuan barokah Fatihah yang pertama buat almarhum ayah saya yang kedua buat ibu saya jadi ibu saya itu sakit stroke sudah tujuh tahun boleh minta barokah fatihah dek fatihah lagi nirmah maafirlah rahmu wa'afu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 عند حساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا آلما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة Urung ya pun, saya tak kenalan dulu. Nami kula Umi Laila. Siapa, Dek? Umi Laila. Nama asli memang Umi Laila. Jadi bukan Umi itu panggilan Ibu Umi Laila gitu ndak. Nek Umi Laila niku kesane koyo ibu-ibu awake gede. Jadi Nopo kok guyune banter? Nami, nama saya memang asli Umi Laila, cuman saya asli Surabaya, Kenjeran. Sinten nami kula, Dek? Nggih, sakit nih nimbali kula Umi, sakit nih nimbali Laila sak kersa. Sampun kula nyuwun ngapunten apabila ada salah-salah kata, apabila ada bahasa yang kurang pas, yang kurang sopan, kula nyuwun pun pangapunten nggih. Kula tetep wal afu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.